kita akan memasuki bulan Zulhijjah baik bulan Dzulhijjah ataupun bulan Dzulqa'dah ini kedua-duanya masuk ke dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal sebagaimana yang juga memang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat At-Taubah ayat yang ke-36 ya surat At-Taubah ayat yang ke-36 Inna iddatasy 'inda 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah sebanyak 12 bulan dan ini merupakan ketetapan Allah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan arbaatun hurum yaitu 4 yang mulia, 4 yang dimuliakan. Itu adalah agama yang lurus. Itu adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri-diri kalian sendiri. Dan perangilah orang-orang musyrik secara umum ataupun seluruhnya karena mereka telah memerangi kalian seluruhnya dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini para ulama dari kalangan sahabat dan juga dari kalangan para tabi'i mereka menjelaskan sebagaimana yang tertera di dalam kitab Tafsir Ibnu Qasir bahwa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pun telah diketahui oleh orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun diutus, mereka sudah mengetahuinya. Sehingga pada bulan-bulan ini mereka menghentikan untuk sementara waktu peperangan-peperangan yang biasa mereka lakukan. Di mana satu di antara cara orang-orang jahiliyah dahulu untuk mengumpulkan harta benda itu dengan cara berperang. Namun demikian dalam rangka menghormati bulan-bulan haram ini Maka mereka untuk sementara waktu pada bulan ini tidak melakukan peperangan ya, Tidak melakukan peperangan dan ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus kepada kita kaum muslimin, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian berbuat zalim ya pada bulan-bulan tersebut. Ya pada bulan-bulan tersebut. Ini pun dijelaskan oleh para ulama bahwa Bukan berarti ini seperti yang disampaikan oleh Al-Mujahid ya salah seorang tabi'i bukan berarti kalau pada bulan-bulan yang lain kita diperkenankan untuk berbuat zalim ya bukan seperti itu maknanya akan tapi kata beliau bahwa pada bulan-bulan ini karena bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka berbagai macam amalan-amalan soleh ya, berbagai macam amalan-amalan kebajikan itu akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula pada bulan-bulan ini kalau seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pun juga akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih besar ketimbang kalau kemaksiatan itu dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Dan perbuatan zalim ini sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam e, kitab Al-Adabul Mufradnya bahwa kedoliman itu akan menjadikan sebab seseorang disegerakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunia ilal akhirah ya dari dunia sampai juga nanti di negeri akhirat masih tetap akan mendapatkan balasan berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara pelajaran yang bisa kita petik dari eh, hadis Rasulullah tersebut bahwa banyaknya berbagai macam adab malapetaka musibah yang menimpa kepada kita khususnya kaum muslimin dan umumnya eh, bangsa Indonesia ini ini boleh jadi diantaranya disebabkan karena kita masih akrab dengan yang namanya perbuatan-perbuatan dolim. Ya masih sering melakukan perbuatan-perbuatan dolim. Dan perbuatan dolim ini pun tertuju kepada dua sasaran. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa kesyirikan. Dan bahkan ini kata Allah merupakan kedoliman yang paling besar inna syirka la zulmun adim dan ketahuilah bahwasanya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kedua boleh jadi kezaliman ini pun ditujukan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak pernah akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sang hamba tadi meminta maaf ataupun meminta halal atas kedzaliman yang dia lakukan kepada sesamanya. Nah, kecuali kalau kemudian pada bulan-bulan uh, haram ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir memerangi kaum muslimin maka diperbolehkan Kemudian bagi orang-orang muslim itu untuk memerangi mereka. Namun tidak sepantasnya kaum muslimin kemudian mendahului melakukan peperangan pada bulan-bulan haram ini. Karena dalam rangka mengagungkan bulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, kemudian apa saja itu yang disebut dengan bulan-bulan haram tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Bazzar dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna zamana qad istadara hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard wa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum salasatun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharrami wa rajaba mudhar alladhi baina jumadai wa sya'bana Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat mencipta langit dan bumi dan sesungguhnya bilangan bulan yang ditetapkan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tersebut, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan secara berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan yang satunya lagi adalah bulan Rajab Mudhar yang ada di antara dua Jumadai. Ya, dua Jumadai ini adalah Jumadil Ula dan Jumadil Saniyah antara keduanya dan antara bulan Syakban Itu Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, Rajab kemudian Syakban. Nah ini empat bulan yang disebutnya sebagai Ashurul Hurum ataupun bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bulan-bulan haram ini pun ada beberapa hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayali walayalin ashar walayalin ashar demi waktu fajar dan demi malam yang sepuluh demi malam yang sepuluh nah ini mengenai malam yang sepuluh ini ada beberapa pendapat dari kalangan para mufassir ya, dari kalangan para tabi'i ataupun juga para mufasir yang ada setelahnya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa sepuluh hari ataupun sepuluh malam ini adalah sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat maksud daripada sepuluh malam itu adalah sepuluh hari yang awal di bulan Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah sepuluh hari yang ada di awal bulan Zulhijjah. Dan ini menurut Ibnu Kasir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau merupakan pendapat yang paling kuat. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan juga para ulama yang selain mereka baik para salaf ataupun para ulama khalaf yaitu baik para ulama yang terdahulu ataupun para ulama yang belakangan. Ya. Wallahu taala alam ini menurut beliau adalah pendapat yang paling kuat yaitu bahwa makna Demi sepuluh eh, Demi malam yang sepuluh maknanya adalah Sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah Nah kita akan melihat beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah secara khusus dan e, secara umum ditambah lagi dengan hari-hari tashrik ya hari-hari tasyrik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan ini hadis yang paling kuat dalam masalah ini Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri wa yuksadu uh, al ashri fi awali dzil hijjah tidak ada uh, tidak ada satupun hari yang mana amal soleh itu dilakukan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang di hari-hari yang sepuluh ini. Maka maksud hari-hari yang sepuluh adalah sepuluh hari di awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat ridwanullah alaihi majma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walal jihadu fi sabilillah apakah Tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah. Ya, apakah jihad fisabilillah itu pun tidak bisa mengungguli amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut? Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat Ridwanullah alim ajmain walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga bisa diungguli oleh jihad fi sabilillah. Allahu akbar. Kita tahu bahwa jihad fi sabilillah itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat tinggi. Sehingga orang yang mati di dalamnya dan matinya betul-betul dalam rangka li'ilai kalimatillah untuk meninggikan kalimatullah ya al-ulya dialah yang paling tinggi Melainkan orang tadi akan bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya 70 anggota keluarganya Namun demikian ternyata jihad bisa pilihlah ini pun tidak bisa mengungguli amalan-amalan soleh Yang dilakukan seseorang pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah tersebut Kemudian Rasulullah melanjutkan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Ya kecuali seseorang yang keluar dalam rangka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan raga dan juga dengan harta bendanya. Namun tidak ada yang kembali ke rumahnya Baik raga ataupun harta bendanya tersebut Alias dirinya mati di medan perang tersebut Dan kemudian harta bendanya pun juga habis Dijadikan rampasan oleh musuhnya Nah ini yang bisa mengungguli amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Namun seandainya seorang berperang masih bisa pulang dengan selamat, maka amal ini yaitu amal jihad tersebut tidak bisa menandingi amalan soleh yang dilakukan di sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah. Ya di sini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, maka tentunya Eh, kita kaum muslimin tidak ingin kemudian melepaskan kesempatan yang sangat berharga ini yaitu lewatnya 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah tanpa kita isi dengan amalan-amalan soleh ya, tanpa kita isi dengan amalan-amalan soleh bagi seseorang yang mampu melakukan ibadah haji dan umroh ataupun haji ataupun umroh tentunya ini adalah amalan yang sangat agung amalan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya berupa surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma bahwa seseorang yang mengerjakan ibadah umroh yang satu kepada umroh yang lainnya maka ibadah yang dia lakukan tersebut merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Hilaf para ulama, apakah yang dihapus itu dosa kecil ataukah dosa besar? Ya, jumhur ulama mengatakan yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Namun sebagian para ulama bahkan seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umum mencakup mencakup seluruh dosa kecil dan juga dosa besar. Sejauh mana kualitas ibadah tersebut dilakukan oleh seorang ini akan sangat berpengaruh terhadap ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melakukan umrah tersebut. Semakin ikhlas di dalam melakukannya, semakin sesuai tata caranya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ini akan bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap dosa-dosanya yang besar. Dalil dari para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari terkait dengan seorang yang memiliki profesi sebagai afan ya, afan sebagai penjaga kehormatan PSK. Di mana ada salah seorang PSK yang dia melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan sampai-sampai anjing tadi menjilat-jilat tanah karena tidak tahannya menahan rasa hausnya. Maka kemudian PSK tadi dia turun ke sumur dan kemudian mengambil air dengan sepatunya dan kemudian diberikanlah kepada anjing tadi sehingga anjing tadi pun bisa hidup kembali, sehat kembali dan kata Rasulullah ini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang dia lakukan di antaranya adalah dosa sebagai profesi PSK tersebut. Ya, kita tahu bahasanya PSK itu profesi yang menjajakan kehormatannya ini adalah termasuk di antara al-kabair, dosa-dosa besar. Namun Kata Rasulullah SAW Allah mengampunkan dosanya Kenapa? Karena melihat Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan ya hati dari orang yang melakukan amalan tersebut. Nah, wallahu taala alam. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya kemungkinan yang akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan itu adalah dosa-dosa secara umum baik dosa kecil ataupun dosa besar. Namun bukan berarti ke kemudian kita meremehkan adalah kalau begitu sering-sering aja kita melakukan dosa besar. Tentunya tidaklah demikian. Karena kita melihat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang sangat banyak dalam ayat-ayat ataupun hadis yang lainnya. Dan yang kedua bahasanya kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Jangan-jangan ketika kita sedang asik melakukan kemaksiatan yang itu merupakan dosa besar dan kemudian pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Waliyadzubillah. Padahal kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ala ma mata. Ya. Ala ma mata. Sungguhnya manusia itu nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah seperti keadaan dirinya mati ya sebagaimana keadaan dirinya mati waliyadubillah ketika kita mati sedang dalam keadaan e, melakukan kemaksiatan maka seperti itulah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara Amalan yang bisa kita lakukan di sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak melakukan puasa. Dan dalam hal ini para ulama e, mengatakan bahwa tidak mengapa seorang melakukan puasa terus-menerus yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tanpa diselangi. Diperbolehkan. Dan ini keluar dari uh, hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Maka ini merupakan hari-hari yang dikhususkan dari hadis-hadis eh, dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa puasa yang paling bagus adalah sehari puasa, sehari berbuka. Dan ini merupakan menurut pendapat para ulama demikian. An Hunaidata binti Khalidin ibni uh, uh, afan An Hunaidata binti Khalidin anna ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu fit tis'i al-ula min dzil hijjati rawahu Abu Dawud Dari Hunaidah binti Khalid kata beliau bahwasanya sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada beliau seraya berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di sembilan hari yang awal pada bulan Zulhijjah ya. Sembilan hari yang awal pada bulan Zulhijjah. Nah, ini dalil bahwa uh, kita ya bisa melakukan puasa tanpa kita selangi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah dan itulah yang yang lebih utama yaitu dengan memperbanyak berpuasa pada 10 hari yang awal pada bulan Zulhijjah ini. Ya, sebelum antara antum ataupun antun ada yang bertanya, kenapa dikatakan dalam hadis-hadis tadi dan juga dalam ayat bahwasanya yang dimuliakan adalah 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, Namun kenyataannya bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berpuasa 9 hari. Nah, ini menurut para ahli bahasa orang-orang Arab untuk mengucapkan bilangan-bilangan yang mendekati puluhan seperti sembilan atau kalau semisal uh, untuk menyebutkan 29 kemudian disebutlah 30 untuk menyebutkan 19 disebutlah 20 ataupun juga lebih sedikit 31 21 ataupun 11 maka sering orang Arab kemudian lebih senang menyebut dengan puluhannya yaitu 10, 20, 30 ataupun 40 dan kita ingat ya hadis hadis yang ada di dalam Kutaib Al-Arba'in An-Nawawi itu jumlahnya bukan hanya 40 jumlahnya adalah 42 namun disebut dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawi yaitu hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam nawawi Nah, lebih <clears throat> ditekankan lagi yaitu berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah ya, pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah ya berpuasa pada hari Arafah maka kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lewat dan juga dosa-dosa setahun yang akan datang ya dosa-dosa setahun yang akan datang ya oleh karenanya saya wasiatkan kepada saya dan juga kepada antum dan antuna semuanya jangan sampai kita lewatkan ya tanggal 9 bulan Zulhijjah yaitu hari yang pada saat itu orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji melakukan wukufnya di kota Arafah kita lewatkan tanpa kita berpuasa padanya. Kenapa? Karena begitu agung puasa pada hari tersebut yang mana Rasulullah sallallahu alaihi menjanjikan kepada kita puasa tersebut akan menjadikan sebab terhapusnya dosa-dosa yang telah kita lakukan setahun dan yang akan kita lakukan yaitu setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang ya keberuntungan apa lagi yang lebih besar ketimbang keberuntungan terampunkannya dosa-dosa yang kita lakukan Ya, jadi yang pertama tadi seorang bisa melakukan ibadah haji dan umroh ya, karena itu adalah ibadah yang sangat utama yang mana haji mabrur kata Rasulullah wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tidak lain kecuali adalah surga. Yang kedua dengan memperbanyak puasa khususnya adalah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Yang ketiga di antara amalan yang juga bisa kita lakukan pada hari-hari tersebut adalah dengan memperbanyak takbir, tahmid dan juga tahlil. Ya, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. An bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه احمد dari Ibnu Umar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau dan ayahandanya Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah ini. Oleh karena itu, perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Itu bacaan tahlil adalah bacaan la ilaha illallah, takbir adalah bacaan Allahu akbar dan tahmid adalah bacaan alhamdulillah. Dalam sebagian redaksi yang lain dimasukkan juga tasbih yaitu subhanallah. Maka kalau kemudian kita ringkas kita jadikan satu bacaan ini adalah bacaan yang sangat akrab dengan lisan dan telinga kita. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini kalau dilaksanakan diamalkan pada hari-hari yang lain saja mendatangkan keutamaan yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita ucapkan pada bulan Zulhijjah yaitu di 10 hari yang awal. Dalam hadis yang lain dikatakan, karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suki fil ashri al-ula min dhil hijjati mukabbir, mukabbiraini fakabbaran nasu bitakbiriha ya. adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma suatu ketika pergi ke pasar bukan untuk membeli sayuran bukan untuk membeli bumbu-bumbu dan bukan untuk membeli sesuatu yang lainnya. Apa yang beliau berdua lakukan? Namun yang beliau lakukan di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak bertakbir ya, memperbanyak bertakbir. Maka akhirnya manusia pun bertakbir karena sebab mendengarkan takbir beliau berdua. Allahu akbar. Inilah semangatnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain yang mereka tidak ingin lepas dari yang namanya perbuatan yang ma'ruf kapan dan di manapun mereka adalah para pelopor perbuatan-perbuatan kebajikan maka sudah sepantasnya kita kaum muslimin untuk senantiasa memuliakan dan juga mendoakan beliau, mendoakan mereka. Ya, seperti ketika kita menyebut nama-nama mereka kemudian kita tambah dengan radhiyallahu anhu. Ini adalah bentuk dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Yang kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu memiliki para sahabat. Ya, bahwa setiap nabi itu memiliki para sahabat. Dan para sahabat yang paling mulia adalah para sahabatku. Jadi dari seluruh sahabat-sahabat yang dimiliki oleh para nabi, maka sahabat Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang paling mulia. Namun jangan sampai kita kemudian menanyakan tentang sahabat ini kepada orang Syiah atau juga jangan sampai kita mempercayai perkataan-perkataan orang Syiah yang ketika mereka ditanya tentang siapakah orang yang paling mulia yang yang menyertai Isa bin Maryam maka mereka akan mengatakan al-hawariyun namun ketika mereka ditanya siapakah orang-orang yang paling jahat yang menyertai Nabi, mereka akan menjawab adalah para sahabatnya, khususnya adalah Abu Bakar dan Umar Maka jangan sekali-kali seorang terperdaya dengan perkataan dusta yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh orang-orang Syiah. Kemudian pada 10 hari yang awal ini pula kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, ya, memperbanyak nah, apa? Memperbanyak beristighfar. Memperbanyak beristighfar khususnya adalah pada hari Arafah. Jadi, masya Allah pada hari Arafah itu adalah hari yang luar biasa penuh dengan kebaikan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aksaru min ayyatiqallahu fihi abdan minan nari min yaumi arafata rawahu muslim tidak ada satu pun hari yang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Ya kita telah mendengar hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan bahwa pada setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan sebagian para hambanya dari neraka itu memberikan ampunannya namun ternyata masih ada hari yang lebih baik lagi ya. satu hari yang lebih baik lagi dalam hari-hari pembebasan dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hambanya yaitu pada hari Arafah oleh karenanya pada hari ini hendaknya kita memperbanyak berdoa memohon ampunan ya, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga pada hari Arafah ini ya selain kita dianjurkan berpuasa, memperbanyak istighfar, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak berdoa secara umum. عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء في يوم عرفة وخير الدعاء قلت أن قلته أنا والأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي وقال حديث حسن atau kama qala alaihi salatu wassalam dari Amr bin Shu'aib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah ya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik doa yang aku dan para nabi ucapkan sebelumku padanya itu pada hari Arafah ini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhwati wa akhwati rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ternyata ibadah pada hari Arafah itu sudah ada semenjak para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka pun ya, ternyata melakukan ibadah-ibadah yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat sepintas yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai doa, kok kita lihat itu bukan doa. Ya bunyinya adalah La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang layak, yang berhak, yang boleh disembah Kecuali Allah La syarikalah Yang tidak ada sekutu baginya Lahul mulku walahul hamdu Yang miliknya lah Kerajaan serta segala pujian Wahuwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah perlu kita ingatkan pula bahwa para ulama membagi doa itu menjadi dua bagian, ya menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan doa masalah, ya, duaul masalah. Apa maknanya? Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan secara langsung apa yang menjadi permintaan kita. Seperti ya Allah, umur saya sudah 29 tahun sampai saat ini belum memiliki pasangan ya Allah berikanlah pasangan yang soleh dan solehah ya soleh ataupun solehah kepada saya ini namanya doa masalah. Kita langsung menyebutkan apa yang menjadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara sore secara jelas. Dan yang kedua yaitu yang disebut dengan doaul ibadah. Doaul ibadah. Artinya apa? Itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon surganya, memohon di jauhkan dari nerakanya memohon berbagai macam permohonan-permohonan yang ada di dalam batin kita namun dengan cara kita melakukan berbagai macam ibadah nah kalau kita ditanya mengapa Anda melakukan ibadah maka jawaban kita toh ya saya ingin mendapatkan ridha Allah saya ingin dimasukkan ke dalam surganya saya ingin dijauhkan dari nerakanya saya ingin diberikan hidup tenang, saya ingin begini begitu. Nah, maka kalau kita perhatikan Allahu Akbar ini adalah kata-kata yang sangat indah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kita ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian lahul mulku walul hamdu. Miliknya lah kerajaan. <clears throat> Artinya zat yang dia memiliki kerajaan dia adalah zat yang berkuasa terhadap kerajaan yang dia miliki, yang dia berkuasa dan dia bebas untuk melakukan apa saja pada kerajaan yang dia miliki. Sementara seluruh alam raya yang ada ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita memohon kepada zat dengan lisanul hal dengan bahasa tubuh kita dengan bahasa lisan kita memohon kepada Dat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya dengan menyanjung Allah bahasanya miliknya lah kerajaan dan juga miliknya lah segala puji. Dia adalah Dat yang maha terpuji yang dia memberikan kasih sayangnya kepada seluruh hambanya yang kafir yang mukminnya. Lebih-lebih lagi adalah kepada para hambanya yang beriman. Maka kita mengagungkan Allah, menyanjung Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dia pun yang berkuasa, maha kuasa untuk memberikan apa yang kita pinta tersebut. Maka jelas kalau begitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini tidaklah salah. Meskipun mungkin anggapan semula oh kok katanya doa kok isinya bukan doa. Itulah yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian memasuki pada eh, tanggal 10-nya, ya, memasuki pada tanggal 10-nya, maka kita semuanya diperintahkan untuk menghadiri salat Idul Adha, ya, menghadiri salat Idul Adha. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya salat Id baik Idul Adha ataupun Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan sebagian para ulama ada yang berpendapat hukum salat Id ini hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Mengingat hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bisa keluar dari rumahnya menuju ke tempat-tempat dilaksanakannya sholat. Sebagaimana ataupun semisal hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, "Umirna an nukhrijal awatiqa wa dawatil hududi khuduri. Kami diperintahkan untuk menyuruh keluar yaitu menuju ke tempat musola para perempuan yang sedang berhalangan apa itu yang sedang haid ataupun yang sedang nifas dan juga para perempuan pingitan kalau sekarang kayaknya tidak ada ya perempuan pingitan mereka sudah pada pintar keluar sendiri ya. Ini hatta perempuan pingitan pun diperintahkan untuk mengeluarkan ya kata Rasulullah eh, kata Ummu Atiyah yang ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para sahabiah bertanya, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak mempunyai pakaian, tidak memiliki pakaian yang menutup aurat. Apakah dia diperbolehkan tidak berangkat?" Maka beliau kemudian menjawab, "Hendaknya temannya meminjamkan padanya pakaian tersebut, maka hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum mukminin." Hadis Bukhari dan Muslim. Ya inilah uh, perintah Rasulullah SAW kepada kita untuk bisa keluar ke tempat-tempat dilaksanakannya solat Aid. Tentunya untuk yang sedang berhalangan tadi dia sebagaimana kata Rasulullah dia kemudian mendengarkan doa-doa kaum muslimin, ya, doa-doa ya, kebaikan kaum mukminin dan juga mendengarkan nasihat-nasihat dari para uh, eh, khotib yang memberikan khutbahnya. Bahkan Rasulullah SAW setelah beliau memberikan nasihatnya secara umum kepada lelaki dan perempuan, kemudian beliau biasa mendatangi para perempuan secara khusus dan memberikan khutbahnya kepada mereka. Kemudian di antara amalan yang sangat utama untuk bisa kita lakukan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban. yang para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang berinfak dengan harta dengan uang semisal dengan apa yang semisal dengan harga yang kita belikan untuk hewan kurban maka para ulama mengatakan orang tadi lebih utama membeli hewan kurban dan kemudian disembelihnya di hari tersebut Dan terkait dengan masalah korban ini ada satu syubhah ya, ada satu syubhah yang yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, baik oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang orientalis ataupun orang-orang muslim yang telah terpengaruh dengan pola pikir mereka dengan mengatakan orang muslim ini orangnya bodoh-bodoh banget. Coba enggak bodoh gimana? Mereka cuma memperturutkan nafsu perutnya saja. Pada tanggal 10 bulan Zulhijjah mereka besar-besaran ya menyembelih hewan kurban. Coba kalau kita kumpulkan ya satu tahun itu sudah bisa kita gunakan untuk membeli ini dan itu. Ini adalah ucapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ketahui bahasanya menyembelih hewan kurban itu merupakan ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kurban ini sebagai bentuk ekspresi kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat surat yang sangat pendek Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada dirimu, oleh karenanya salatlah untuk Rabbmu dan kemudian berkorbanlah. Maka berkorban merupakan ibadah yang sangat agung sehingga ini digandengkan dengan keagungan solat yang sepantasnya dilakukan oleh setiap kita yang memang memiliki keluasan untuk berkorban, memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban. Dari Abdullah bin Qard bahasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyam ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qar." Yarwahu Ahmad wa Abu Dawud. Sesungguhnya seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahr, yaitu hari uh, disembelihnya hewan kurban. Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian Yaumul Qor, setelah itu hari-hari yang ada setelahnya itu hari-hari Tashrik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Tobroni dikatakan ma unfiqatil waraku fi syai'in afdalu min nakhiratin fi yaumi 'aidin. Tidak ada uang yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu yang lebih utama ketimbang uang yang dibelanjakan untuk membeli hewan kurban pada hari nahar. Nah, jadi kalau kita pada hari itu e, ingin membelanjakan hartanya yang paling utama adalah belanja yang kita pakai untuk membeli hewan kurban dan kita sembelih. Dalam hadis yang lain dikatakan dari Zaid bin Arqam dia mengatakan kultu auqalu ya aku mengatakan atau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adhahi? Dari mana syariat kurban ini wahai Rasulullah? Qal maka Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnahnya bapak-bapak kalian yaitu bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim. Qalu maka para sahabat pun bertanya lagi, "Malana minha?" Apa yang akan kami dapat dengan berkorban tersebut wahai Rasulullah? Qal bi kulli sya'ratin hasanatun. Qalu fasufu qala bi kulli sya'ratin minasufi hasanatun. Rahu Ahmad wa Ibnu Majah. Maka kata Rasulullah ketika ditanya apa yang akan aku dapat dengan korban tersebut maka Rasulullah mengatakan bahwa pada setiap helai Pada setiap helai bulu yang ada pada binatang yang kita sembelih Itu ada kebaikannya Ya ada kebaikannya Padahal berapa jumlah bulu yang melekat pada binatang yang kita sembelih Ya Sepertinya belum ada orang yang pernah menghitungnya karena sangat banyak. Maka itu semuanya adalah kebaikan bagi kita semuanya. Yang berkenan menyembelih Eh, kurbannya pada hari-hari kurban. Dan kurban ini merupakan satu ibadah yang telah dimulai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan jumhur ulama juga mengatakan bahwasannya kurban hukumnya adalah sunnah. Ya, kurban hukumnya adalah sunnah. Meskipun juga ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya kurban hukumnya adalah sebuah kewajiban. Yang mengatakan sunnah berdalil dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam e, Bukhari. Seingat saya, Rasulullah mengatakan ketika beliau menyembelih kurbannya, ya, pada saat itu Rasulullah berkorban dengan dua kambing kibas. Untuk saat yang pertama beliau mengatakan Allahumma taqabbal hadza minni wa ahli. Allahumma ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Kemudian ketika beliau menyembelih kambing yang kedua, maka beliau pun kemudian mengatakan Allah taqabbal hadza anni wa an ummati lam yudahi. Ini adalah dari diriku dan dari umatku yang belum berkorban. Hadisnya riwayat Imam Bukhari insyaallah. Kemudian bagi para ulama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib berdasar pada hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Itu man wajada sa'atan ataupun mangkana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rizki Artinya mampu untuk membeli hewan kurban Dan kemudian tidak mau membelinya Maka jangan mendekati tempat sholat kami Tidak usahlah sholat bersama saya Sudah sana cari tempat sholat yang lainnya Akhwati wa akhwatil iman rahimakumullah Ini diantara hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita agar kita gemar berkorban ya karena dengan berkorban selain kita mendapatkan ataupun semakin kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah ya karena mengalirkan darah ini merupakan satu di antara bentuk ibadah yang sangat agung kita pun ternyata juga bisa memberikan dan mendekatkan diri kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala itu dengan gemar berbagi dalam hadis yang lain dikatakan ma amil ibnu Adam yauman nakhri amalan ahabba ilallahi min hiraqatid dam. Tidak ada satupun amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak manusia di yaumun nahr yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla ay al arda fatibu biha nafsan dan sungguhnya dia itu binatang korban itu kelak di hari kiamat sungguh akan datang dengan tanduk-tanduknya dengan kuku-kukunya dan juga rambutnya dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah azza wa jalla di tempat pemotongan itu sebelum binatang itu jatuh ke tanah. Karena itu niatkanlah dalam korban itu dengan hati yang tulus. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Ya, demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan kita bisa sekali lagi bisa memanfaatkan momentum yang sangat uh, mulia yaitu di 10 hari yang awal di bulan Ramadan ini dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa terus mendekatkan diri kepada Allah di sepanjang waktu khususnya adalah di waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya banyak salah dan kurangnya karena itu adalah kebutuhan pribadi kami dan gangguan syaitan yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berlepas diri dan kalaupun ada kebenarannya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala al afu minkum wal haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana Pertanyaan yang pertama, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid yang dimaksudkan apakah memperbanyak bacaan sebagaimana lapat takbiran dan bacaan e, takbiran yang sohi itu takbir di awalnya tiga atau dua kali serta bagaimana adab takbiran yang dituntunkan dibaca ataupun e, dibaca pelan ataukah keras. Terima kasih. <clears throat> Dalam beberapa riwayat bahwa takbiran itu ataupun takbir ya, afan. Itu sebagaimana Takbir ya biasa takbir yang kita baca ketika kita bertakbir pada yaumul aid. Bahkan itu sebagian para sahabat itu melakukannya mulai sejak awal bulan Zulhijjah. Ya sejak awal bulan Zulhijjah. Sehingga di sana ada istilah takbir yang mutlak dan takbir yang muqayyad. Nah, muqayyad ini pun juga uh, ada dua hal, ada dua macam. Disebut dengan takbir yang mutlak yaitu takbir yang dibaca mulai sejak awal Zulhijjah sampai waktu asar hari tasrik. Kapan saja dan di mana saja. Dan yang disebut dengan muqayyad yaitu takbir yang dilakukan mulai sejak subuh yaum Arafah, ya subuh yaum Arafah sampai hari asar bulan uh, sampai hari asar tanggal 13 bulan Zulhijjah yaitu akhir hari tasrik. Ada lagi yang memaknai bahwasanya uh, ataupun ini yang pertama ya. Yang kedua takbir yang mutlak itu yang sangat juga dianjurkan diucapkan mulai sejak tanggal 9 bulan Zulhijjah yaitu Yam Arafah sampai akhir hari tasrik. Dan mukoyatnya adalah yang dilakukan pada saat seseorang usai menjalankan sholat. Ya, ini sebagian pendapat para ulama yang saya baca semacam itu. Seperti wasahu ma warada bi wasfihi. Itu ma warada min qali Ali Aliyin wa Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annahu min subhi yaumi Arafata ila al-asri min akhir ayami tasyrik akhrajahu Ibnu Mungdir wa ghairuhu. Wa amma lil haji fayabda'u takbir al-muqayyad aqaba salati dhuhri min yaumi an-nahr. Eh, ini dikatakan bahasanya dan pendapat yang paling sahih adalah yang disebutkan bahasanya takbir yang muqayyad adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu mulai sejak subuh hari Arafah sampai asar hari terakhir yaitu hari tasrik terakhir yaitu hari tanggal ke-13-nya. Ya, wallahu taala alam. Kemudian bagaimanakah apakah eh, takbirnya ya, bacaan Allah akbarnya itu dua ataupun tiga kali maka kedua-duanya ada riwayat dan kedua-duanya adalah insyaallah taala sahih bisa diamalkan. Bisa tiga kali dan bisa dua kali. Ini bisa dilihat di dalam kitab eh, tuntunan berhari raya sesuai dengan sunnah yang ditulis oleh salah seorang ulama dari negeri Saudi Arabia, saya lupa namanya. Bukunya judulnya adalah Berhari Raya sesuai dengan Sunnah. Kemudian dibaca pelan atau dibaca keras ya. Maksud pelan dan keras ini saya tegaskan yang dimaksud dengan keras tidak harus dan bahkan tidak identik dengan menggunakan pengeras suara. Ya, jadi yang namanya keras itu tidak harus dengan pengeras suara dan bahkan itu terkadang akan mengganggu banyak orang. Yang namanya keras itu kita perdengarkan kepada orang lain ya. Kalau ada orang yang duduk di samping kita maka mendengarkan. Adapun yang disebut dengan sir pelan itu adalah kita hanya kita perdengarkan kepada diri kita sendiri. Ya, kapan mulai bertakbir sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan bisa mulai awal e, bulan Zulhijjah atau minimalnya mulai e, kita mulai pada tanggal 9 hari Arafah yaitu seusai menjalankan sholat subuh. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf keluar tema Apakah anak hasil zina tetap menjadi mahram bagi ayah biologisnya Jawabnya tidak Dan anak yang dilahirkan dari perzinaan Maka dia dibinkan ataupun dibintikan kepada ibunya Karena kalau ibunya jelas yang melahirkan Adapun bapaknya tidak bisa diketahui Ataupun kalaupun diketahui Maka dia tidak bisa dijadikan bapak secara syar'i Dia hanya bapak biologis maka berarti bapaknya bukanlah mahramnya. Karena anak tersebut bernasab e, pada ibunya, walaupun ayah ibunya menikah, nah, walaupun ayah ibunya menikah. Oh, maksudnya akhirnya keduanya tetap menikah begitu ya, kayaknya begitu. Ya, ya yang benar dinasabkan kepada ibunya. dan dia bukan mahram sebagai bentuk ataupun konsekuensi dari uh, syariat karena dia bukanlah anak secara syar'i maka dia pun bukan menjadi mahramnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bila Idul Adha sekarang ini ada perbedaan sewaktu ada yang sudah berhari raya duluan apa kita tetap puasa Arafah? Wallahu taala alam ini pun perbedaan pendapat para ulama juga ada. Ya, seperti para masih yang beberapa kali datang ke Indonesia seperti Syekh Ali e, dan yang lainnya mereka mengatakan bahasanya puasa Arafah adalah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dan ini sebagaimana tadi yang kita sampaikan, puasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah ini sudah dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi sudah ada sejak dahulu. Sebagian yang lain mengatakan bahasanya puasa Arafah itu yaitu puasa yang dilakukan pada saat orang-orang sedang melakukan wukuf di Arafah. Ya. Pada saat seorang itu melakukan wukuf di Arafah. Namun ini, ini pun juga ada muskil. Sekarang kita subuhnya lebih dahulu dari sana. Ya kita selisih 4 jam kalau dengan uh, ya dengan Madinah ataupun dengan Mekah selisihnya 4 jam ataupun lebih dikit lah, lebih sedikit. Kita sudah masuk waktu subuh dan berarti kita sudah berpuasa sementara sana belum melakukan wukuf. Ya. Jadi wallahualam, taala bahasanya puasa Arfah ini menurut eh, yang juga dirojihkan oleh Sat Aris di dalam blog beliau eh, beliau menuk, lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahasanya puasa arfah itu dilakukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah ya pada tanggal 9 bulan Zulhijjah wallahu taala alam Apabila ada seorang yang merasa cemas atau khawatir terhadap seorang yang yang tidak berusaha uh, yang tidak bersama dengannya atau merasa cemas dan khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi di masa datang dengan alasan kata hati saya, waduh, kata hati saya berkata, kata hati saya berkata begini begitu atau batin saya mengatakan begini begitu, apakah ini termasuk syirik sedangkan eh, sedangkan tidak ada yang mengetahui hal yang goib selain Allah Subhanahu wa taala. Akhwat rahimakunallah ya bahwa kita memang sering mengalami perasaan-perasaan seperti itu ya namun hendaknya kita jangan kemudian senantiasa diliputi dengan kesedihan dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Satu contoh, sekarang takut menikah karena biaya hidup mahal. Sekarang untuk mencari ataupun mencukupi kehidupan sendiri saja sulit. Bagaimana nanti dengan nikah sudah tambah tanggung jawabnya? Ya, maka tidak usah seperti itu. Ini akan menyusahkan diri Anda sendiri. Jadi serahkanlah sesuatu yang belum terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia cuman bisa melakukan ikhtiar dan berdoa dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kemudian kita mencemaskan. Meskipun terkadang ada tapi cobalah dihilangkan perasaan-perasaan semacam itu. Kita berkhusnudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah Allah tuh Maha Kaya, wah Allah tuh Maha Rahmat dan seterusnya. Sama, saya juga seperti itu. Ini satu contoh yang konkret. Dulu sempat punya tapi akhirnya yakin dengan firman Allah. Sebelum menikah saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kayaknya ngepres ngepres saja. Tidak bisa, tidak pernah bisa nabung gitu ya. Gimana nanti kalau punya istri harus memberikan baju, macam-macam lah makan dan seterusnya. Bisa enggak? Tapi yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, in kanu fuqaraa yughnihimullahu min fadlih. Ya kalau memang mereka itu fakir, maka Allah Maha Kaya untuk bisa memberikan kekayaannya kepada siapa yang dikehendaki. Maka tidak usahlah kemudian kita terjebak dengan kekhawatiran, kecemasan dengan sesuatu yang akan terjadi nanti. Kita ikhtiar, berdoa, berusaha dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah termasuk syirik ataupun tidak? Ya karena itu bu, e, kalau tadi dikatakan semacam hanya perasaan, mudah-mudahan bukan termasuk kesyirikan. Tapi kalau sudah kemudian memastikan, nah ini yang berarti merupakan kesyirikan. Wallahu taala alam. Membaca doa setelah adan apakah termasuk Eh, termasuk doa ibadah atau masalah. Doa setelah adan maka itu boleh kita kaderkan sebagai doaul masalah ya karena kita memohonkan kepada Rasul, eh, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah agar diberikan apa tempat makom diberikan e, sesuatu yang memang sangat dinanti-nanti oleh setiap manusia. Maka ini Doaul masalah Allah taala alam. Bolehkah seorang berkorban untuk orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya? Dan apakah riak jika memberitahukannya? Wah, ini perlu kita perhatikan. Jadi tidak semua ibadah yang tampak itu mesti kemudian disebut dengan riak. Ya, kita ulangi, tidak semua ibadah yang tampak itu kemudian e, harus kita katakan riak. Ya, seperti berkorban itu kan memang harus tampak gimana orang itu mau berkorban sementara binatangnya goib, nah, nggak kelihatan, kan tidak mungkin. Ya. Harus tampak orang yang melakukan sholat berjamaah ini harus tampak. Ya maka riak dan tidak riak itu adanya dalam hati kita. Kalau kita niatnya riak, ya riak. Kalau niatnya ikhlas, ya ikhlas. Maka seseorang boleh ataukah tidak meniatkan berkorban untuk orang tuanya maka kita lihat orang tuanya masih hidup atau sudah mati. Kalau orang tuanya masih hidup maka diperbolehkan, diperkenankan. Dan ini masuk ke dalam e, sabda Rasulullah secara umum bahasanya anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu itu milik kedua orang tuamu. Maka kalau seorang itu berkorban e, dan korban merupakan di antara bentuk sedekah dan ini dinyatakan untuk orang tuanya boleh. Adapun kalau kemudian dikhususkan ya, dikhususkan untuk orang tuanya sudah meninggal maka para ulama mengatakan tidak boleh. Maka kalau orang tuanya sudah meninggal cukuplah kita meniatkan sebagaimana doa Rasulullah tadi Allahumma taqabbal hadza minni wa min wa min ahli. Ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku dan keluargaku mencakup uh, istri, suami, anak dan orang tuanya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk ibadah yang sunnah seperti puasa di 10 awal Dhul Hijjah Bila bertepatan dengan hari Senin ataupun Kamis Bisa dengan dua niat Wallahu ta'ala mudah-mudahan bisa dengan dua niat Kalau untuk sholat tahiyatul masjid Bisa digabung dengan niat sholat setelah wudhu Dan sholat rawatib sebelum sholat wajib InsyaAllah bisa Sama dengan pertanyaan yang pertama Wallahu ta'ala Demikian uh, yang kita baca dan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita sudahi uh, dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.